Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'da Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amang ba'd Hadirin sidang Jum'ah rahimahullah Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia, taufik hidayah serta inayahnya pada kita sekalian. Sehingga pada siang hari ini di hari Jumat yang mulia ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat yang akan kita laksanakan dan ibadah bidayah lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Izinkanlah kami sebelum khatib naik mimbar untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, dipersilahkan jamaah untuk mengisi soft di depan yang masih kosong kemudian meluruskannya. Dan jamaah yang masih berada di luar, kami persilahkan untuk memasuki ruangan masjid terlebih dahulu. Silahkan di jamaah yang berada di luar untuk memasuki ruangan masjid terlebih dahulu. Kemudian kepada jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi yang lain, Sudilah kiranya untuk diafkan hal ini untuk menjaga kehusukan kita di dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang bertindak selaku khatib dan imam pada Jumat kali ini yaitu yang terhormat telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Saiful Islam Mubarak LC dan kita akan mengawali sholat pada jam 11 lewat 48 menit. Selanjutnya akan disampaikan laporan kas DKM Darussan posisi hari ini 12 14 1425 Hijriah bertepatan tanggal 24 Desember 2004 saldo awal sebesar 15.617.358 rupiah penerimaan hasil kotak jariah hari Jumat tanggal 17 Desember 2004 sebesar Rp1.695.000. Kemudian tanggal 16 Desember ada bantuan Telkom dalam rangka halal bihalal DKM Nur Isan bersama Bapak Profesor Dr. Kore Sihab sebesar 5 juta rupiah. Jumlah penerimaan 6 juta rupiah. Pengeluaran kegiatan ceramah Senin dan Kamis tanggal 20 Desember dan 23 Desember 2004 sebesar 1 juta rupiah. Kemudian keperluan Jumatan sebesar 350 ribu rupiah. Jumlah pengeluaran 1 juta 350 ribu rupiah. Sehingga total saldo posisi 24 Desember 2004 sebesar 20 juta 685 ribu 358 rupiah kepada jamaah yang telah menginfakkan sebagian rizkinya melalui kotak jariah Masjid Darul Ihsan kami atas nama DKM Darul Ihsan mengucapkan jazakumullahu khairan kasiro semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikannya di dunia maupun di dengan pahala yang berlipat ganda amin ya rabbal alamin demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Saiful Islam pada waktunya 11.48 kami persilahkan untuk naik mimbar.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 diragukan ibadah mereka atas bimbingan Rasul namun demikian Rasulullah menyampaikan kepada mereka peringatan kalau tingkat muhajirin diberi peringatan apatah lagi tingkatan kita bagaimana peringatan Rasulullah disampaikan kepada muhajirin Beliau bersabda, "Ayyuhal muhajirun, ya ma'syaral muhajirin, khamsun tulitum wa a'udzu billahi an Ada lima bencana yang mesti kalian waspadai yang menimpa satu kaum dan aku mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai menimpa kamu. Pertama, lam tazharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu illa fasha fihi muta'un wal auja'u allati lam takun fi aslafihim alladhi madaw Pertama tiada satu kaum yang melakukan penyimpangan seksual tanpa rasa malu melainkan Allah timpakan kepada mereka penyakit menular dan penyakit-penyakit yang lain yang tidak dikenal pada zaman nenek moyangnya hamba-hamba Allah Provinsi Jawa Barat saat ini menduduki peringkat kedua penderita penyakit HIV AIDS tingkat nasional. Siapa yang menjadi penyebab utama? Tidak patut bagi kita untuk menyalahkan orang lain. Tapi mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana langkah yang kita tempuh untuk menyelamatkan masyarakat keluarga, saudara-saudara kita dari hal-hal yang mendekatkan kepada perzinahan Penyebab utama dari penyakit HIV adalah perzinahan. Dan setelah itu dengan akibat perzinahan tersebut sampai banyak orang-orang yang tak berdosa pun terkena penyakit tersebut karena memang itu yang disebut dengan taun penyakit menular. Dan masih lagi banyak penyakit-penyakit yang lain yang tidak dikenal di zaman dulu. Kita dengar ada SARS, kita dengar ada penyakit-penyakit yang lainnya beberapa hari yang lalu di tanah air kita diadakan peringatan Hari AIDS dunia. Sungguh malu kita mendengarnya, apalagi menyaksikannya ketika beberapa remaja di jalan Dago membagi-bagikan alat kontrasepsi. Yang tentunya konsumennya pun adalah para remaja juga. Apakah akan kita biarkan kondisi masyarakat seperti ini terus? Saya sudah menyampaikan hal ini ke beberapa petinggi-petinggi Provinsi Jawa Barat dari berbagai instansi. Kita harus merasa bertanggung jawab tentang hal ini. Saya sampaikan kepada Dinas Sosial, saya sampaikan kepada BKKBN, saya sampaikan juga kepada Depak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi seperti ini terus. Malu oleh Allah dan malu juga oleh manusia Kenapa Jawa Barat kok sampai mencapai peringkat kedua tingkat nasional dalam pengendap HIV AIDS ini? Kemudian kedua, Rasulullah menyampaikan peringatan kepada kita dengan menyatakan lam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil muunati wa jawri sultan. Tiada satu kaum yang curang dalam timbangan dan ukuran kecuali Allah timpakan kepada mereka krisis ekonomi yang berkepanjangan paceklik yang berkepanjangan dan juga daya beli yang sangat tinggi serta pemerintah yang korup sejak 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan kita dan sekarang kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari krisis dirasakan oleh kelas bawah Walaupun sekian banyak petinggi tidak merasakannya. Tetapi masyarakat kecil masih dalam keadaan sesak napas hingga saat ini. Padahal Pulau Jawa dikenal di dunia sebagai tanah yang paling subur tingkat dunia. Seorang ahli geografi Timur Tengah menyatakan, Jawa ardullahi fil ard, jannatullahi fil ard. Pulau Jawa adalah surga Allah di muka bumi. Karena memang suburnya yang tiada tandingannya. Tanah subur ditempati oleh kaum muslimin. Namun banyak sekali yang menderita kemiskinan dan kefakiran. Sering diingatkan. Kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membawa kepada kekufuran kefakiran baru hampir mendekati kekufuran tapi kekayaan sudah banyak jadi kekufuran sering ungkapan Ali ini hanya ditujukan kepada orang miskin agar mereka semangat bekerja tanpa ditujukan kepada orang yang kaya supaya tidak salah guna terhadap kekayaan mereka banyak orang yang setelahnya miskin menjadi kaya menjadi kufur kalau orang fakir baru mendekati tapi kekayaan banyak yang berhasil membuat sekian banyak manusia kufur akibat salah guna. Yang per, yang kedua ini adalah kita saksikan kecurangan dalam mengukur dan dalam menimbang bukan hanya mengukur barang, bukan menimbang barang, itu masalah kecil paling hanya di pasaran. Tetapi mengukur barang di tingkat instansi lebih parah sampai ditemukan anggaran belanja untuk beli peralatan yang harganya 10 juta dinilai 50 juta yang harganya 20 dinilai 200 inilah yang kusul mikyal wal mizan barangnya yang dikurangi uangnya diperbesar atau dalam mengangkat pekerja pegawai yang layak menempati dua diberi satu, yang layak menempati satu diberi dua. Ini juga curang dalam menimbang dan mengukur manusia, mengukur SDM. Akibatnya apa? Ukhidhu bisinin wa syiddatil mu'unati wa jawri sultan. Mereka akan ditimpa dengan pacaklik yang berkepanjangan, daya beli yang sangat tinggi dan koruptor tersebar di kalangan para pejabat. Kemudian ketiga Rasulullah menegaskan lam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' laula al-baha'im lam yumtaru Tiada satu kaum yang menolak kewajiban zakat melainkan Allah haramkan kepada mereka tetesan air hujan kalaulah Allah tidak menyayangi binatang ternak niscaya hujan tidak akan turun kepada mereka. Jadi hujan yang turun saat ini boleh jadi karena Allah menyayangi binatang. Habis kalau menyayangi manusia yang berat mengeluarkan harta zakat, tidak layak mereka mendapatkan air hujan. Binatang tidak berdosa. Karena mereka memang tidak diberi kewajiban dan tidak ada larangan buat mereka. Karena tidak disediakan bagi mereka surga dan neraka. Mereka tidak diberi keistimewaan yang Allah berikan kepada kita berupa ruh, berupa Al-Quran. Tapi mereka tetap bertasbih, bertahmid. Di dalam surat Al-Isra disebutkan, Wa immin syai' illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tak ada sesuatu apapun di muka bumi dan di langit, kecuali semuanya bertasbih, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kamu tidak memahami tasbih mereka. Kemudian ketiga keempat lam yanqudu ahdallahi wa rasulih illa sallatallahu aduwahum illa sallatul alaihim aduwahum fa akhadhu ma fi ba'da ma fi aidihim sinyalemin berikutnya yang disampaikan rasul kepada kaum muhajirin adalah Tiada satu kaum yang melanggar janji setia didengar oleh Allah, didengar oleh Rasul atau di hadapan Allah dan berjanji dengan menyebut nama Rasul diawali dengan syahadat. Kemudian mereka melanggar melainkan Allah serahkan kekuasaan mereka kepada orang-orang yang memusuhi mereka. Sehingga hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil usaha yang mereka capai dirampas oleh musuh. Terasa betul saat ini. Kekayaan tanah air Indonesia tidak diragukan. Luar biasa banyaknya. Namun berapa persen yang dinikmati oleh anak bangsa dan orang luar yang menikmatinya? sedih. Ini adalah merupakan bukti-bukti sekian banyak janji-janji di hadapan Allah tapi dilanggar terus. Bulan Ramadan yang lalu kita saksikan para pejabat tinggi negara mengambil sumpah sedang ibadah saum Ramadan. Disaksikan oleh orang-orang yang sedang ibadah saum Ramadan pula. Hal ini sangat memberikan harapan kepada masyarakat di seluruh Nusantara. adanya perubahan di masa mendatang. Perubahan perubahan apa yang kita harapkan? Perubahan struktur eksekutif sudah. Perubahan politik sudah. Tapi tidak ada artinya perubahan-perubahan itu kalau perubahan yang ada pada nafsu-nafsu manusia tidak dilakukan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum kalau mereka tidak mau merubah apa yang ada pada nafsu-nafsu mereka sendiri. Sayangnya ayat ini sering disalahartikan. Digunakan untuk mendorong kemajuan ekonomi semata atau sains dan teknologi semata hanya yang berkaitan dengan masalah duniawi saja. Padahal ayat ini jelas mengarahkan orang-orang yang telah melakukan perubahan fisik perubahan ekonomi, perubahan sains, tapi kalau tidak disertai dengan perubahan nafsu tidak punya arti semuanya itu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kekayaan berlimpah, jabatan demikian tinggi, namun bila tidak dapat menguasai nafsu, maka dia akan menjadi hamba harta dan pesuruh kedudukan. Capek hidupnya digunakan untuk melayani harta dan melayani kedudukan. Kapan akan dia nikmati? Sungguh rugi orang-orang seperti itu. Innal insan lafi khusr illalladzina amanu. Manusia kaya, manusia miskin, pejabat tinggi, rakyat kecil tetap akan diancam dengan kerugian kalau tidak dilandaskan kepada keimanan semua praktik kehidupan mereka. Jadi yughayyiru ma bi anfusihim merubah apa yang ada pada nafsu-nafsu mereka. Bukan merubah tampilan, bukan merubah kekayaan, tapi merubah sikap mereka. Zalika bi anna Allah lam yaqm mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam surat Al-Anfal ditegaskan hal itu karena mereka tidak mau merubah tentang kenikmatan yang sudah Allah curahkan kepada mereka. Mestinya kenikmatan tersebut digunakan sebagai alat untuk taqarrub kepada Allah. Gunakan mata untuk menangisi dosa, gunakan keringat untuk bekerja demi kemanfaatan umat dan tetesan darah demi membela agama yang hak. Kemudian kelima malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah ja'alallahu ba'sahum bainahum. Rasul bersabda satu kaum yang pemimpin-pemimpinnya tidak mau menerapkan hukum Allah maka Allah jadikan permusuhan, perpecahan antar mereka susah diatasi. Dapat kita saksikan. Orang yang berjuang tapi bukan untuk membela agama Allah antara para pemimpin pun terus menerus bersengketa, bermusuhan walaupun di hadapan masyarakat banyak mereka berjabatan tangan tapi hatinya mereka berupaya untuk menjatuhkan temannya sendiri. Ini adalah hadis Rasulullah yang semuanya dapat kita saksikan peristiwanya saat ini. Dan hadis ini disampaikan pula pada Selasa malam yang lalu pada sidang paripurna di DPRD Jawa Barat didengar oleh seluruh eksekutif dan legislatif. Semoga mereka pun dapat menjiwai dan meresapi hadis ini. Sebagaimana kita juga berupaya untuk bekerja sama dengan mereka membangun masyarakat, menyelamatkan masyarakat dari ancaman-ancaman ilahi. Ghafarallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله hamba-hamba Allah kita yakin Allah senantiasa melihat di mana saja kita berada kini kita berkumpul di tempat ini tak ada artinya kalau cuma sekedar hadir secara rutinitas tanpa kita jiwai apa maksud kita berkumpul di tempat ini dan apa manfaat kumpul di sini untuk keluarga kita dan masyarakat kita. Mari kita jadikan setiap pertemuan hari Jumat ini sebagai charger untuk memberikan semangat berjuang untuk supaya menyusun kita menyusun program ke depan paling tidak untuk sepekan kita susun program pembinaan keluarga, pembinaan tetangga, pembinaan teman-teman di dalam satu pekerjaan agar sama-sama dapat memperbaiki diri, mempersiapkan kehidupan masa mendatang yang tidak kita ketahui kapan kita akan dijemput oleh ajal, mungkin lusa, mungkin besok, mungkin kita tidak sampai sore kehidupan kita ini. Tak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan ajal akan menjemputnya. Dan kita yakin seberat apapun tantangan yang kita hadapi, tidak ada yang berat di hadapan Allah. Sejauh apapun yang sedang kita tempuh, tidak ada yang jauh di hadapan Allah. Maka hanya kepada Allah kita berharap pertolongan. Hanya kepada Allah kita mohon petunjuk dan taufik. Apalah artinya kita diberi panjang umur kalau bertambah dosa dan apa ruginya kita pendek umur kalau kita menghembuskan nafas terakhir disertai dengan membawa iman dan Islam. Tidak akan rugi apabila kita meninggal dalam keadaan sujud dan zikir kepada Allah. Mendengar 14 orang meninggal di pesawat. Apabila mereka membawa iman, tentunya meninggal bagi mereka bukanlah merupakan kecelakaan, tapi merupakan keberuntungan karena meninggal sedang dalam keadaan zikir kepada Allah. Dan apabila di antara mereka ada yang tidak beriman kepada Allah, itu adalah istirahat untuk dunia. Karena mereka diambil oleh Allah agar dunia tidak dihadiri oleh orang-orang yang tidak benar. Rasulullah bersabda, "Mautul abrar rahatun lahum wa mautul fujjar rahatun lil alam." Matinya orang-orang baik merupakan istirahat baginya dari sekian banyak kegiatan dan kesibukan dan matinya orang-orang yang jahat merupakan istirahat buat alam karena alam tidak senang dengan kehadiran dia bila kita dalam keadaan maksiat alam tidak ridho dengan adanya kita dan kita berharap semoga masjid ini akan jadi saksi di akhirat nanti bahwa kita telah melaksanakan ibadah pada siang hari ini dan kita mohon ampun kepadanya dan mohon rahmat serta ridhonya. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما Ya Allah Tuhan kami Engkau maha menyaksikan di mana kini kami berada Engkau mendengar semua bisikan kalbu kami Sungguh kami menyadari Betapa banyak nikmat yang engkau curahkan kepada kami yang sering kami salah gunakan ya Allah. Setiap kali kami menyalahgunakan nikmatmu, kami yakin engkau dekat dengan kami. Engkau mendengar dan menyaksikan semua perbuatan kami. Ya Allah Tuhan kami, kepada siapa kami mohon perlindungan dari azabmu yang sudah menanti kedatangan kami. Kemana kami mohon keselamatan kalau bukan engkau yang kami minta ya Allah ya Allah Tuhan kami ampuni dosa kami ampuni ya Allah dosa kami ampuni ya Allah dosa kami limpahkan rahmatmu kepada kami dan juga kepada semua anggota keluarga kami ayah dan ibu kami yang telah mengurus kami sejak kecil yang telah berkorban demi kami hingga kurang tidur hingga sakit karena kami ya Allah sungguh mereka telah berjasa besar kepada kami curahkan ampun dan rahmatmu kepada mereka ya Allah dan pertemukan kami dengan mereka di akhirat di bawah naungan dan rahmatmu jangan engkau biarkan kami melihat ayah dan ibu dalam siksa-Mu ya Allah Thank you. Demikian pula ya Allah istri kami sebagai kewajiban kami, tanggung jawab kami. Kami belum mampu mendidiknya ya Allah, belum mampu membimbingnya ya Allah. Dan engkau maha tahu di antara hamba-hambamu yang hadir di tempat ini masih ada yang punya istri membuka auratnya di depan orang banyak. Ya Allah, Tuhan kami, Ampuni kami karena belum mampu membimbing keluarga ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan mengajak mereka ke jalan yang benar ya Allah. Demikian pula anak-anak kami ya Rabbana. Mereka menghadapi tantangan yang demikian berat. Mereka menghadapi godaan yang demikian banyak. Ilahana ya Tuhan kami. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Selamatkan akidah mereka. Perbaiki akhlak mereka. Luruskan pemahaman mereka terhadap ajaranmu. Ilahana ya Tuhan kami. Hanya kepada engkau kami titipkan keluarga kami. Kami sering jauh dari mereka. Jangankan kami jauh dari mereka. Kendati pun kami berada di tengah-tengah mereka. Kami tidak mampu membimbing mereka. Apatah lagi ketika kami jauh dari mereka. Ilahana ya Rabbana. Sungguh telah engkau firmankan kepada kami. Bahawa di akhirat nanti banyak manusia yang melarikan diri dari orang tuanya. Saudaranya, istrinya dan anaknya. Kami mohon jangan kau biarkan kami memasuki golongan yang celaka ini ya Allah. Allahumma ya ilahana. سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا علماء صالحين أغنياء شاكرين حجاجا مبرورين منيبين دعاة مخلصين لكتابك تالين ولسنة نبيك متبعين وفي سبيلك مجاهدين وبالجنة منعمين وعن النار مزحزحين وإلى وجهك ناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أي على الصلاة أي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sufnya diluruskan dan dirapatkan.